Apalagi kalau saudara sampai pula ke Madinatil Munawwarah. Tempat Nabi kita hijrah. Sepuluh tahun beliau tinggal di sana. Berjuang siang malam menegakkan Tauhid. Memperkuat irfan, pengenalan dengan Allah. Tuan-tuan yang terhormat. Apabila Tuhan masuk ke dalam masjid Madinah itu Selesai sembahyang, Tuan pergi ke Raudah. Dan eh, mula-mula Tuan sembahyang di Raudah. Yang dikatakan oleh Nabi. Inna ma baina qabri wa, wa mimbari. Raudatu miryaudil jannah. Di antara kuburku dan mimbarku ada suatu taman yang indah, taman surga katanya. Orang berkerumun sembahyang di sana. Sesudah itu pergi ziarah kubur Rasulullah. Mengucapkan salam kepada beliau. Karena beliau sendiri mengatakan segala salam yang engkau sampaikan kepadaku. Aku dengar. Sampai. Dan itu semua aku jawab. Tuan-tuan yang terhormat. Inilah yang dinamakan di dalam ilmu tasawuf. hmm perasaan dalam kehidupan ini. Di samping akal, di samping iradah, kemauan. Ada lagi namanya atifah, perasaan. Perasaan inilah yang kita didik dengan segala ibadat yang kita kerjakan. Seperti tahajud tengah malam atau ketika naik haji tadi Tuan-tuan, saudara-saudaraku yang kuhormati, kita pun tahu bagaimana banyaknya yang harus kita kerjakan. Syarat-syarat yang mesti kita penuhi. Mula-mula menyetor uang kepada bank. Sesudah kita mendapat keinginan buat pergi, Setor ONH, ongkos naik haji menunggu bulannya menunggu waktunya kita naik kapal terbang atau naik kapal api biasa kebanyakan sekarang ini kapal terbang dahulu dengan kapal haji 14 hari pergi 14 hari pulang 28 hari di sana kita agak tiga bulan sekarang lebih cepat ke sana kita paling banyak 10 jam. Pulang 10 jam, 20 jam. Di sana pun ada 40 hari atau kurang lagi. Tetapi saya juga pernah melihat kawan saya. Dia datang dengan kapal terbang ke Mekah. Selesai dia mengerjakan haji. Tiba-tiba sudah lekas mesti pulang. Menangis dia. Yang lebih menjadikan kita punya air mata titik lagi waktu tawaf wada mengerjakan tawaf selamat tinggal selamat berpisah dengan Ka'bah itu sendiri sehingga ada orang yang berjalan menghadap terus ke Ka'bah walaupun dia akan keluar tiba di pintu akan keluar dari masjid itu titik air mata yang minta kepada Tuhan beri aku kesempatan lagi ya Allah buat datang ke tempat ini Saya sendiri pun pernah. Waktu asar saya masuk ke masjid Madinah. Sesudah tahiyatul masjid dua rakaat, saya duduk di sebelah kiri saya kubur Rasulullah. Saya berkata seorang diri. Tidak didengar oleh orang lain, tapi didengar oleh semangat saya sendiri. Ya Rasulullah, saya katakan, yang berada di sebelah kanan kiri saya sekarang ini. Barangkali waktu engkau hidup, engkau sendiri tidak menyangka bahwa ke tempat saya yang jauh, ke tanah sirah, sungai batang meninjau di tepi danau, di pulau Sumatera. Sana berdiri masjid-masjid. Besarnya menurut kebesaran atau kekecilan penduduk di tempat itu. Dari seberang ke seberang danau kedengaran. Azan memanggil buat sembahyang. Ke agama ini telah pun masuk ya Rasulullah. Kami telah datang kemari. Haraplah engkau tahu. Haraplah engkau terima umatmu ini. Hati kami selalu terpaut kepada ini salah satu perasaan yang dirasakan ketika mengerjakan haji tadi. Pernah saya ketika menerangkan hal puasa menyebut bagaimanapun kerasnya peraturan namun dispensasi mesti ada. Yaitu seperti naik haji tadi. Ada orang tua umur sudah lebih 80 tahun. Kalau dibawa dengan kapal terbang pun sudah susah. Duduk di kapal terbang berjam-jam itu juga capek. Seperti sudah mempercerai-cerai rengkah-rengkah padanya itu kena angin. Orang yang begitu boleh menyuruhkan orang lain menghajikan atas namanya asal saja orang lain tadi sudah haji pula lebih dulu untuk dirinya sendiri. Malah di dalam suatu hadis yang dirawikan oleh Daru Qutni dikatakan kalau ayahmu telah meninggal, ibumu pun telah meninggal, engkau boleh menghajikan dia. Dahulukan menghajikan ibu karena ada hadis mengatakan ibumu, ibumu, ibumu Tiga kali Rasulullah mengatakan. Jadi dahulukan menghajikan ibu daripada menghajikan ayah. Kalau beliau-beliau belum haji. Di sini kita melihat lagi dispensasi yang diberikan Tuhan. Mana? Manis tata ilaihi sajilah kita sanggup ke sana. Kalau tak sanggup lagi, mengirim cinta, menunjukkan ketaatan. Diterima juga oleh Tuhan. para pendengar yang terhormat, para pendengar yang saya cintai. Ini menjadi rukun yang kelima daripada kita mengerjakan agama. Syahadat kelas satu, salat kelas dua, puasa kelas tiga, zakat kelas empat. itulah perumpamaan yang populer dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan oleh Nabi, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu, haji yang diterima oleh Allah itu. Tidak ada pahala yang lain kecuali surga tuan-tuan bisa menimbang sendiri apakah ujiannya haji yang mabrur itu. Haji yang mabrur itu terasa kalau kita pulang dari sana. Hati itu terus tertaut juga bersama. Kaabah berdiri di Mekah. Tetapi setelah kita naik haji, dia berdiri dalam hati kita. Dia berdiri dalam ingatan kita. Ia terbayang terus seakan-akan di hadapan kita. Terbayangnya Ka'bah tadi memperingati pula memberi ingatan kepada kehidupan kita. Akan hidup dengan tujuan yang tetap sampai bercerai nyawa dengan badan, bertali dengan Ka'bah. Menyembah kepada Allah, menghadapkan muka kepada kiblat sehingga sampai di negeri sendiri berubah hidup kita sendiri daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Ah, ini tanda daripada haji yang mabrur.